Anak hasil zina tidak boleh dinikahkan oleh bapak kandungnya. Hadis apa yang mendasari hal tersebut? Hadis yang tegas tidak ada, tapi istinbat cara mengeluarkan hukum dari hadis yang telah ada bahwa itu adalah bapaknya walaupun hanya dari jurusan mani bukan dari pernikahan karena dia lahir dari hasil zina. Ini madhabnya jumhur ulama.